Inilah sunatullah yang senantiasa terjadi. Maka para usul yang kembali kita akan mengambil kembali kaidah kita menyelamatkan agama kita di dalam hati kita di dalam diri kita kita harus memahami perjalanan iman kita di sana ada setiap orang yang beriman pasti akan didatangkan kepadanya. Dan ini telah menjadi sunnah Allah sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ankabut. Atas surat nas, apakah manusia itu menyangka? Ayyukuraku ayat amin. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan oleh Allah mengatakan Kalau toh di dunia ini ada sesuatu yang tetap, sebenarnya bukan sifat dunia dan penduduk dunia. Bukan. Sebagaimana iman yang ada di dalam hati kita. Sebenarnya secara keadaan yang ada, iman ini sudah dipahamkan kepada kita bukanlah sesuatu yang tetap. Dari sisi tempatnya kita sudah memahami. Bagaimana kita memahami kejadian malam? Tempatnya iman di mana? Di hati kita. Bagaimana sifat hati? Kajian yang perlu kita. Bolak balik. Asrotul akan. Dari sisi tempat saja sudah begini. Ya kan? Kalau kita dari digelian seperti prior yang mendidik, itu dari sisi tempat. Dari sisi iman sendiri, Allah Azza wa Jalla telah menanamkan iman itu yazidu Iman itu bisa berkata, bisa berkata. Kalau kita punya iman, kabarnya begini, sifatnya ada begini, kok kemudian kita merasa aman itu benar? Kalau kita punya sesuatu yang berharga menjadi milik kita, sementara tempatnya saja lama, kita simpan di tempat yang lama, kemudian sesuatu yang ada itu pun tidak ada jaminan untuk tetap pada diri kita. Sikap orang yang punya tidur tenang-tenang, sate-sate atau dia berjaga terus? Orang yang punya akal Peka. Melihat segala macam dan segala macam keadaan teman. Belum lagi sudah keadaannya seperti itu, sudah menjadi ketentuan sunnahnya Allah Subhanahu wa Allah selalu menimpakan dan PTNI tenaga kesehatan dari berbagai penjuru. Bukan cuma dari satu arah. Ya, ini dari berbagai macam penjuru datang terus. Nanti kita akan digerakkan apa yang diberikan oleh beliau saya Abdul Hadi Wahmi. Maka dinasihatkan oleh beliau pada usia yang tempat ini, al-fariqu urdatul dan itu tempat didatangkannya fitnah itu didatangkan oleh Allah sebenarnya sasaran seperti gelombang badai di lautan. Ini juga Nabi memberikan perumpamaan fitnah. Al-Hafidh Ibn Hajar ketika menjelaskan hadis kamu bahri kata beliau berlomba laut itu kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Kemudian satu gelombang mendorong gelombang yang ketika berhembus bertambah kuat atau bertambah lemah? Bertambah kuat. Bertambah kuat. Bahkan fitnatu harta ah, fitnatu rijal ini wa bani Pak Umar fitnahnya seseorang dengan hartanya dengan anaknya dan keluarganya apakah itu yang kamu tanyakan kemudian Bukhara menjawab tukang as sholat wa kalau fitnah itu bisa kita hapus dengan sholat, dengan sedekah, dengan puasa. Kemudian orang mengatakan Bukan fitnah itu wahai Kudem. Tetapi fitnah yang saya tanyakan adalah fitnah yang kamu juga mencegah. Fitnah yang datang ibarat badai berbalah. Kemudian Kudema karena tahu Umar ini menanyakan tentang fitnah yang sangat besar. Kemudian Kudema mencoba memberitahu kepada Umar ada pertemuan tidak banyak memikirkan masalah ini. Kata Hudayfa, baiklah baik kamu, ba antara kamu dan antara fitnah wa antara dia tanggung jawab. Balik rusak. Bahkan pintu itu dipecah. Kalau begitu, pintu itu tidak bisa lagi dibuka. Tidak bisa lagi ditutup karena sudah rusak. Kemudian Hudzaifah pergi. Beberapa sahabat bertanya kepada Hudzaifah. Apakah Umar tahu siapa yang dimaksud pintu itu? Hudzaifah mengatakan, Umar tahu tentang ilmu itu sebagaimana tahunnya Umar malam dengan siang. Karena yang dimaksud pintu itu adalah Umar itu sendiri. Yang dimaksud pintu itu dipecah adalah Umar dibunuh. Begitu Umar terbunuh, maka fitnah Umar tidak pernah berhenti sampai akhirnya. Umar berhenti Dulu para sahabat banyak sibuk, mereka mempertanyakan masalah ini. Kenapa? Agar ketika terjadi fitnah mereka tahu jalan keselamatan. Makanya lihat para sahabat ketika terjadi fitnah mereka selamat semua. Ali radhiyallahu anhu dan yang bersamanya dan kita masuk. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, mereka yang menjaga nasihat Nabi akan selamat. Dan mereka yang tidak menjaga nasihat Nabi tidak akan selamat. Maka di sini terletak kaidah yang diajarkan oleh Allah kita menjadi jelas sekali bagaimana kita memahami kedudukan perjalanan agama kita ini di antara yang menjadikan para ada fitnah yang besar. Ulama kemudian membagi fitnah itu ada dua. Fitnah surah sama fitnah kubur. Apa fitnah surah? Fitnah harta, fitnah istri, fitnah anak, itu fitnah subur. Subur saja sudah tidak sedikit manusia berantakan iman. Itu fitnah kecil. Fitnah istri, son kemudian hormat itu mujahir yang dibalik jadi sudah hitam pantatnya sudah hitam perutnya dibalik gelap dan tidak bisa terima apa-apa Al-Muzin ya, Sehingga orang kalau sudah banyak hidup dengan kita Akan nampak dampak Imannya, agamanya disebutkan oleh Nabi Apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru Dia menjadi orang yang tidak kenal agama Tidak tahu mana yang ma'ruf, mana cara berpikir kita, cara kita menempuh agama bertambah baik, tidak ada perubahan bertambah baik, maka perhatikanlah cara mengobatinya, cara membenarkannya lihat dari kita, pasti dari sana sudah. Dari banyaknya kita yang masuk di dalam ini dampak yang pertama orang-orang yang tidak selamat dengan fitnah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang yang beliaunya tidak punya ukuran apa-apa kecuali yang cocok dengan dia. Tidak pernah dia mengambil ukuran baik buruk itu dengan tuntunan dengan pengertian enggak. Cocok dengan dia, iman tidak cocok apa? Inilah orang-orang yang sudah hatinya dipenuhi dengan Ini dampak dan hasil yang diraih oleh orang yang Nabi menjelaskan bahwa qalbun abyad. Dan yang kedua yaitu hati yang jahil, orang yang tidak mau punya kepentingan kepada ayat-ayat Allah dan Rasulullah, tidak mau punya kepentingan dengan ilmu yang Allah dan Rasulullah, tidak aman dari Salah satu Kalau seperti ini. Orang yang bisa tahu pertumbuhan kebaikan dan tahu pertumbuhan kejelekan ini siapa? Nah, kendor, sudah jadi tingkat, dilepasi itu lebih susah nanya kalau lebih susah lepas. Susah Ya nah, kecuali dirokok, tiba habis. Seperti itu ya. Hati yang meminum saja itu seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu dititik dan tidak yang hindar. Kemudian dibawakan oleh beliau salah satu syair yang menggambarkan fitnah yang masuk di dalam hati. Idza malakal husni wa kuka sayyid fala fala ta'mal lahu an Jika hati telah diminumkan pada mencintai sesuatu, maka janganlah kamu berharap agamanya akan tertimpa bencana dua bencana. Ini yang benar Kata dia nggak penting kita tahu yang jelek-jelek itu nggak penting. Yang penting tahu yang baik aja. Kan ada orang seperti ini. Gimana dia? Orang seperti ini juga akhirnya jalannya hancur. Jadi sisi mana dia hancur? Dia kan tidak tahu jalan yang jelek loh. Sementara jalan yang jelek itu biasanya pakai kosmetik ya. Nah, jalan yang jelek itu biasanya pakai kosmetik. Ya? Apalagi zaman sekarang, zaman reklama. Zaman reklama itu, yang jelek-jelek itu berdandan cantik. Borokan itu kami tampilannya bagus. Dipoles, make upnya tebal sekali, sehingga sebenarnya jelek kelihatannya Bagus. Coba kalau kita lihat promosi itu sekarang luar biasa. Akhirnya dia masuk ke jalan yang jelek sekarang. Masuk enggak? Masuk. Sering ketipu. Sering ketipu karena tidak tahu yang jelek. Inilah makna perkataan Umar. Satam kudukur al-Islam kurwa kurwa. Man nasyara Islam lam ya fil jahiliyah. Kata Umar, tali ikatan Islam akan putus satu ikatan Siapa orang yang tumbuh di dalam Islam dia tidak tahu jahiliyah. Dia tidak tahu jahiliyah, dia tidak kenal jalan-jalan dosa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dia tidak paham. Maka orang seperti ini lambat laun suka Lambat laun berubah. Kenapa? Banyak yang jelek yang dia tidak tahu bisa bisa Disangkal. Di bagus, kemudian lama-lama dipakai, dipakai, dipakai, tahu-tahu lupa jelek. Ketipu lagi, ketipu lagi, ketipu lagi terus. Contoh misalnya hari ini. Banyak orang ketipu kan? Mari berusaha bergabung dengan kami. Kita adalah perkumpulan ekonomi muslim. Ini paling cepat ini dapat, dapat sambutan. Nah, kita buat ini bermuamalah tampilannya kelihatannya kok kita tidak tahu bagaimana perjalanannya karena kita merasa nggak penting itu yang penting kan kita dapat yang baik akhirnya tahu-tahu ke dalam dosa banyak dalam masalah pendidikan misalnya sudah jelas Lord ini tidak bisa seperti ini. Agama ini obat bagus, ditampilkan yang bagus, kelihatannya duduk bagus, mana tahu siapa? Bahasa. Bohong gitu. Paling-paling juga kelihatan aslinya yang busuk. Kan begitu Orang mati yang masih hidup itu bencananya tidak pernah berhenti. Di mana-mana dia menyebabkan kebusukan. Ya. Tidak di rumahnya الجملة kedua tahkimuhu hawahu ala ma jaa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam wal wal niyyatuhu bil hawa wa tibahu lahu yang kedua ibadah sholat itu sesuai dengan tuntunan Allah. Ini bedanya Allah. Bedanya sumber nasihat itu adalah mengikuti syahwat. Kemudian bertiba subha dan mengikuti subha wa muqtadiha. Dakwahnya orang yang mereka membuat agama yang tidak dituntunkan oleh Allah wa ahli hawa dan orang